Bismillah dalam sholat membaca dikeraah dalam sholat membaca Bismillah dikeraskan atau tidak mana yang sesuai sunnah dan juga kuno subuh apakah termasuk bid'ah jawabannya yang afdol yang utama membaca basmalah dalam sholat itu tidak dikeraskan itu yang afdol ya yang utama ya, meskipun boleh mengeraskan bacaan basmalahnya ketika bacaan dalam salat tapi yang afdol yang utama tidak hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa saya sholat di belakang Rasulullah di belakang Abu Bakar dan Umar mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disebutkan badannya bas, nah, dibaca basmalahnya tapi tidak dengan dijaharkan itu yang af afdol yang utama. Apakah kunut subuh itu bid'ah? Kunut subuh kalau itu karena ada peristiwa misalnya pembantaian muslimin, kemudian pemerintah menganjurkan kunut, maka bukan termasuk bid'ah. Jadi kunut yang apa namanya? Karena ada sebab misalnya muslimin dibantai di satu negara, maka pemerintah setempat memerintahkan muslim untuk kunut, ya kita kunut. Tidak hanya subuh saja tapi semuanya. Yang jadi masalah kalau itu kunut subuh terus-menerus. Sebagian ulama mengatakan menyelisih sunnah sebagian ulama tidak sampai kepada tingkatan bid'ah tapi mukhalifah di sunnah. Seperti seperti itu yang saya tahu dari penjelasan Nukajim e, dalam Zadul Ma'ad. Jadi menyelisih sunnah. Adapun hadis Anas bin Malik yang menjelaskan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya adalah Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis Anas bin Malik ini hadisun dhaif. Hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai landasan.